Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, kaifa halukum fi hadzal barnamij? Nas'alullah an takunu fi sihatin wa afiyah. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Semangat belajar berbahasa Arab. Baik, eh, kita di sini melanjutkan eh, video sebelumnya di episode 16 dan ini adalah episode ke-17 di halaman 62 at-tadribat ya latihan-latihan masih di al-wahdatus salisah As-Sakan Ad-Darsu Sani wa Ishrun. Uh, di latihan ini halaman 62 ya bagi kalian yang buka bukunya ini uh, tugas saja ya tugasnya pertama at-tadribul awal latihan yang pertama sil baina qit'atil athati wal makanil ladhi tujadu fihi nah ini apa maksudnya ini sil sambungkan ya gariskan buat garis sambung baina qit'atil athas potongan eh, perabot As, qit'ah itu potongan ya eh, al athas perabot rumah tangga wal makanil ladhi tujadu fihi wal makan dan tempat alladhi tujadu fihi yang potongan itu ada apa berada di padanya ya contohnya misalnya begini miratun itu kan cermin dia ada di mana? Nah, ini kan ada empat tempat. Yang pertama, hurfatu julusin, ruang tamu. Astani, hammam, ya, dapur apa kamar mandi. Salasah atau asalis, hurfatu nawmin, kamar tidur. Arabi, matbah. Ini ada empat tempat. Nah, gambar-gambar ini ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ya, Pakai dengan cara kita tarik garis menuju ke kata tersebut. Ya, ini tugasnya. Kemudian at-tadribus tsani. at bagian alif. <clears throat> ini sebetulnya harus ada disebutkan ya, disebutkan ada orang yang menyebutkan kata atau gurunya. E, tugas kalian adalah menunjukkan pada kata yang disebutkan, pada gambar dari kata yang disebutkan. Dan saya kira ini kita skip, kita lewati. Dan sekarang kita pindah ke mufrodatun idhafiyah. Ya, kosakata kosakata tambahan. Al-ardu al-ardu paparan. Unzur wastami' waaid Muharram. Nah, ini bentuk kalender ya, kalen kalender Hijriyah. Muharram bulan Muhar Muharram As-Sabtu Al-Ahadu Al-Ithnain Al-Thulatha Al-Arbi'a Al-Khamis Al-Jumu'ah Ini kita diperkenalkan dengan nama-nama hari di dalam bahasa Arab As-Sabtu ya hari Sabtu. Al-Ahadu hari Ahad. Al-Ithnain hari Senin. Al-Thulatha hari Selasa. Al-Arbi'a hari Rabu. Al-Khamis Kamis. Al-Jumu'ah hari Jumat. Ya. Sekarang coba saya baca kalian ikuti. السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس al-jumu'ah. Ya. Nah, ini diulang-ulang. Kalau kecepatan videonya di stop, diikuti ya. Pengucapannya harus pas. As-sabtu. Al-ahad. Al-ithnain. As-thulatha. Al-arbi'a. Al-khamis. Al-jumu'ah. Baik. Nah, ini hari-hari dalam bahasa Arab, ya. Jadi dibiasakan dan apalagi kalau pengucapan hari, kalau bagi yang mau berlatih bahasa Arab, coba digunakan ini penyebutan hari. Uh, al-yaum yaumus misalnya. Al-yaum yaumul isnain. Al-yaum yaumul ahad. Al-yaum yaumus sabti dan seterusnya. Baik, ini ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan. At-tadribul awal, latihan yang pertama akmil ayyamal usbu' nah ini apa maksudnya ini akmil sempurnakan ayyamal usbu' ya hari-hari dalam seminggu al usbu' itu satu minggu ayam hari-hari ya bukan ayam ya tapi ayam nah ini tugas kalian susun ya tulis ya ini gunakan pulpen atau pensil saran saya pensil ya Kecuali kalau kalian tulis di kertas daftar, ya, maka tidak masalah. Tapi kalau di buku ini e, pakai pensil supaya nanti bisa dihapus. Ya, as-sabtu ini dimulai dari kata as-sabtu. Ya, apa kata setelah as-sabtu? Kemudian al-isnain, kemudian ada ruang kosong lagi, ruang kosong lagi, ruang kosong lagi, kemudian al-jumu'ah. Jadi ini diurutkan sesuai dengan hari dalam satu minggu, ya tulis perhatikan betul huruf-hurufnya. Ya jangan hanya sekedar e, kita dengar kemudian kita tulis sesuai dengan pendengaran kita. Perhatikan betul. Misalnya penulisan kata al-ahadu. kadang kadang-kadang ada yang menulis al-ahad gitu. Jadi panjang dia haknya. Itu tidak benar. Jadi usahakan menulis kata-kata tersebut sesuai dengan kata yang sebenarnya. Ini latihan yang pertama dikerjakan dan selanjutnya nanti kita lanjut ke latihan yang kedua at tadribu tsani. Latihan yang kedua rattib ayyamal usbu'. Rattib. Kalau tadi akmil di latihan pertama, sekarang rattib susun ayyamal usbu' ya susun secara teratur hari-hari dalam seminggu ini. Ini kan dibuat acak. Pertama al-khamis, as-sabtu, al-isnain, al-arbi'a, al-ahadu, al-jumu'ah, as-thulatha. Nah, kolom di bawahnya ini kalian isi sesuai dengan urutan hari dalam satu minggu. Dimulai dari kata as-sabtu. Baik? Ya, jadi ini dulu stop videonya, kerjakan. Nanti setelah selesai baru lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke latihan yang ketiga at-tadrib as-salis at-tadrib as-salis ashir ila al-yawm alladhi tasma'uhu ya ashir ini ingat apa kata ashir ashir itu artinya tunjukkan ashir ila al-yawm alladhi tasma'uhu tunjuk pada nama hari yang akan kamu dengarkan jadi ini saya sebutkan nanti kalian tunjuk pada gambar pada uh, kata tersebut ya. Baik, kita mulai. Al-ahadu Oke, okay, lanjut. As-sabtu Al-arbi'a as-sulasa al-isnain al-jumu'ah terakhir al-khamis baik ya jadi ini diulang-ulang. Kalau misalnya ada kesalahan tadi dalam penunjukan, diulang lagi nanti videonya ya. Dan latihan keempat ini kita skip karena ini e, untuk yang tatap muka langsung. <clears throat> kita lanjut ke halaman setelahnya. Dibuka masing-masing. At-tarakibun nahwiyah. At-tarakibun nahwiyah. Nah, apa maksud dari at-tarakibun nahwiyah? Pernah kita jelaskan ya pada video sebelumnya. At-tarakib itu bentuk jamak dari kata tarkib. Maksudnya adalah pola-pola. An-nahwiyah, nahu, ya pola-pola nahunya. Ya di buku ini memang tidak disebutkan kaidah-kaidah nahunya, tapi dia akan disampaikan secara eh, prakteknya langsung ya. Tatbiqi. At-tadribul awal At-tadribul awal tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithali ya ini juga sudah sering ini tabadali su'ala wal jawaba tabadal as-su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithali saring saling tukar tanya jawab bersama temanmu makanya saran saya cari ajak teman ya jangan sendiri saja belajar ini ajak teman supaya bisa jadi teman ngobrol ya memang bahasa itu butuh mumarosah pembiasaan kalau sendiri biasanya pasif nanti dia tapi kalau ada kawan kita itu bisa aktif ya bisa aktif dan saling motivasi. jadi kalau misalnya kalian yang dapat informasi program ini ajak temannya jangan main sendiri ayo teman ayo kita belajar bahasa Arab ya ada program bahasa bahasa Arab ini tidak perlu datang ke suatu tempat ya belajar di rumah masing-masing ya mungkin ajaklah tetangga atau bagaimana gitu atau kalau apa eh, ajak adik atau abangnya ya untuk belajar supaya menjadi pembelajar yang aktif. Baik. Kama fil misal seperti pada contoh. Nah, coba di sini lihat <clears throat> ada gambar satu. Gambar itu ditulis e, captionnya baitun. Ya, katanya adalah baitun gambar rumah. Ini kita buat menjadi pola kalimat. Ya antara dua orang talib awal talib sani hal taskunu fi baitin na'am askunu fi baitin nah, jadi dibuat polanya seperti itu ya talib satu bertanya hal taskunu fi baitin talib dua menjawab na'am askunu fi baitin na'am askunu fi baitin Nah, ini pedomannya adalah gambar. Yang diubah itu kata baitnya saja. Jadi kata selainnya itu nanti dia tidak berubah. Ya. Di bawahnya ada lagi beberapa gambar, ada syaqqah ya. Ada hayyul jami'ah, ada hayyul matar dan yang terakhir baitun. Baik. Ini coba dipraktekkan sesuai dengan contohnya. Ya, saya contohkan lagi satu. Ini gambar syaqqah. Maka contohnya hal taskunu fi syaqqatin hal taskunu fi syaqqah Naam askunu fi syaqqah. Ya. Yang pertama tadi, hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Jadi kalau kamu, kita guna kata taskun. Kalau saya, askun. Jadi, hal taskunu fi baitin. Apakah kamu tinggal di rumah? Jawabnya, na'am askunu fi baitin. Ya, jangan pula sama nanti. Hal taskunu fi baitin, na'am taskunu fi baitin. Enggak seperti itu ya. Jadi taskunu itu e, kamu. Ya, taknya di situ bermakna kamu. Askunu saya ya baik jadi nanti hayul jami'ah hayul matar bait ini diganti kepada posisi kata baitunnya di situ ya baik coba di stop dulu videonya dan dipraktekkan ini setelah itu kita lanjut ke latihan yang kedua baik latihan yang kedua at Bustani hati jumalan kama fil mithali hati jumadan kama fil misali hati datangkan jumalan kalimat-kalimat kama fil misali sebagaimana yang ada di contoh al misalu nah ini juga masih berkaitan dengan gambar ada satu gambar dikasih caption keterangan di bawahnya syakoh dari satu kata ini kita ubah bentuknya menjadi uridu syakotan min fadlik uridu syaqqatan min fadlik perhatikan betul apa saja perubahan di situ ya kata syaqqah berubah menjadi syaqqatan akhirnya itu perhatikan syaqqah menjadi syaqqatan setelah di, dimasukkan kata uridu ya itu perhatikan uridu syaqqatan min fadlik saya ingin apartemen ya tolonglah min fadlik kalau bahasa Inggrisnya itu biasanya please ya help me please misalnya begitu kalau sini uridu syaqqatan min fadlik saya ingin sebuah apartemen ya saya ingin satu apartemen mohonlah begitu ya ini kata min fadlik itu ya biasanya mungkin dalam bahasa kita kayaknya nggak ada ya e, apa namanya penempatannya tapi kalau dalam bahasa Inggris biasanya orang place begitu ya jadi dia <clears throat> diucapkan sebagai pelembut permintaan begitu ya. Uridu syaqqatan min fadlik. Nah, sekarang ada gambar selanjutnya ini salajah sajjadah sitarah mir'ah arikah. Buat semuanya sesuai dengan pola yang tadi. Kita tambahkan satu contoh lagi salajah. Jadi bagaimana jadinya? Uridu sallajatan min fadlik. Uridu sallajatan min fadlik. Sajadah begitu juga. Uridu sajadatan min fadlik. Nah, selanjutnya sitarah, mir'ah, arikah buat polanya seperti yang kita contohkan tadi. Baik, ya, bisa dipahami kan? Sekarang coba dipraktekkan di stop videonya dulu dan dipraktekkan latihan yang kedua ini tadi. Dan saya kira ya untuk latihan kita untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi eh, pesan saya bahasa Arab adalah mumarosah. Ya, bukan bahasa Arab aja sebetulnya, semua bahasa kalau kita mau berlatih itu harus ada pembiasaan. Kalau hanya sekedar didengarkan, dipahami teorinya, ya mungkin dipahami pada saat itu, tapi biasanya tidak akan bertahan lama.